Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam akhir surat di akhir-akhir surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, mereka takut, mereka khawatir dari terkena fitnah kesesatan, kemusyrikan atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk berdiri, berhenti di atas apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya tidak boleh kita melampaui apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai permasalahan. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan akidah ataupun yang berkaitan dengan fikih. Kalau sudah ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala mengancam di akhir surat An-Nur tadi bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala terus dia menyelisihinya dia menolaknya akan tertimpa fitnah. Al-Imam Ahmad mengatakan, saya terheran dari orang-orang yang mengetahui isnad, mengetahui hadis, terus mereka pergi kepada pendapat Sufyan. Maksudnya di sini ulama. Imam Ahmad mengherankan Orang-orang yang mengetahui dalil Sudah mengetahui dalilnya Ada dalam Al-Quran Dalam As-Sunnah Tentang pers- suatu permasalahan Terus mereka malah mencari pendapat ulama Yang bertentangan dengan dalil tersebut Makanya Imam Ahmad ketika mengatakan tersebut langsung membacakan firman Allah, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya mereka takut akan ditimpa fitnah, kemusyrikan, kesesatan atau mereka tertimpa azab yang pedih. Artinya bahwa ketika orang sudah mengetahui dalam suatu permasalahan dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, bahkan dalam ijma para ulama tidak halal orang tersebut berpaling daripada hal-hal yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan ijma kemudian berpaling mengambil pendapat-pendapat orang baik itu pendapat siapa saja. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan hampir saja turun hujan batu dari langit. Saya mengatakan Rasulullah saw alaihi wasallam bersabda, kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Bila saja orang yang meninggalkan sabda Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang merupakan rujukan dari dalam Islam ini, kemudian merujuk kepada pendapat sahabat Rasulullah yang paling dekat, yang paling senior, Abu Bakar dan Umar, diancam kata Ibn Abbas, hampir saja turun hujan batu dari langit. Saya mengatakan Rasulullah bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Bila saja ancaman tersebut berkaitan dengan orang yang meninggalkan hadis Rasulullah SAW dalam suatu permasalahan, kemudian mereka mengambil pendapat sahabat yang paling masyhur, yang paling senior, ancaman tersebut dikatakan oleh Ibn Abbas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang meninggalkan firman Allah yang jelas, sabda Rasulullah yang jelas, kemudian mereka mengambil pendapat-pendapat ulama atau pendapat siapa saja yang levelnya lebih jauh daripada para sahabat Rasulullah SAW. Maka itu lebih berbahaya lagi dalam permasalahan-permasalahan terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, inti dakwah para rasul. Kita jangan bimbang, jangan segan daripada menganut suatu pemahaman yang sudah jelas dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan isinya diijmakan oleh para ulama karena bertentangan dengan hasrat banyak orang atau tokoh tertentu. Kita tidak boleh apalagi memberikan cap-cap yang buruk kepada orang-orang yang memegang teguh ajaran tauhid. Seperti pada zaman sekarang ini banyak orang-orang me memberikan label atau cap atau ponis kepada orang-orang yang bertauhid yang mengkafirkan para tokoh dan ansornya atau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas melakukan syirik akbar dengan cap khawarij umpamanya atau cap takfiri umpamanya atau label-label yang disematkan dalam rangka menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal tersebut sebagai bentuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Rahman Ibnu Hasan uh, eh, Abdul Syekh Abdul, Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Misbahul Zalam Fiman Kadzaba 'ala Syekh Imam halaman 72 beliau mengatakan tentang orang yang menuduh, menuduh para muwahhid yang mengkafirkan para pelaku syirik akbar, para togut dan ansornya sebagai orang-orang khawarij, si Abdul Abdul Latif mengatakan, "Faman ja'alat takfira bisyirkil akbar min hadzal babi faqad ta'ana 'ala rusul wa 'ala al-ummah wa lam yumayyiz baina dinihim wa madhhabil khawarij wa qad nabadha nusus at-tanzil wa taba'a ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang menjadikan pengkafiran dengan sebab syirik akbar digolongkan dalam ajaran Khawarij, orang yang mengkafirkannya disebut Khawarij. Maka orang yang menuduh, tersebut, yang mencap Khawarij, orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar tersebut, faqat ta'ana 'ala rusul. Dia itu telah men, me, telah menghujat, telah menghina para rasul. Kenapa? Karena para rasul dari awal sampai akhir mereka mengkafirkan para pelaku syirik akbar. Ketika orang yang mencap orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar disebut khawarij berarti telah menuduh para rasul sebagai khawarij. Itu adalah sebagai bentuk hujatan hinaan terhadap para rasul wa alal ummah dan terhadap umat ini terhadap ulama-ulama umat ini karena semua ulama dalam berbagai mazhab mereka sepakat menetapkan di dalam kitab fikih mereka satu bab yang namanya bab hukmil murtad bab hukum orang murtad dan pertama kali mereka menetapkan sebagai bentuk kemurtadan dalam jajaran pertama adalah asyirku billah menyekutukan Allah Ketika orang mencap orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar sebagai khawari telah menuduh, telah menghujat, telah mencerca para ulama yang telah sepakat dalam kitab fikih mereka yang mencantumkan bab hukum orang murtad yang pertama kali mereka cantumkan adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus orang tersebut walam yumayyiz baina dinihim wa madhhabil khawarij. Orang yang menuduh orang-orang muwahhid yang mengkafirkan pelaku syirik akbar, mengkafirkan Tauhid dan ansornya sebagai khawarij itu tidak bisa membedakan antara agama para rasul dengan ajaran khawarij. Ajaran Khawarij mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar yang tidak sampai kepada kekafiran, mengkafirkan pelaku zina, peminum khamar, orang yang mencuri, merampok, membunuh. Mereka mengkafirkannya. Sedangkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan tuntunan para rasul, dosa-dosa semacam itu tidak mengeluarkan dari Islam kecuali disertai dengan penghalalan istihlal. Sehingga orang yang menurut menuduh orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar sebagai khawarij, dia tidak paham manhaj khawarij dan tidak paham ajaran para nabi. Waqad nabadha nusus tanzil dan dia telah mencampakkan nas-nas Al-Qur'an yang mana dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali ponis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku syirik akbar sebagai orang kafir. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 Allah mengatakan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Di sini Allah menyebutkan orang yang di samping ibadah kepada Allah, dia juga ibadah kepada selain Allah. Allah mengatakan apa? Innahu la yuflihul kafirun, tidak akan beruntung orang-orang kafir. Itu disebut orang kafir. Orang yang di samping samping dia salat zakat saum haji, namun, namun di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah disebut orang kafir. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah mengatakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar." Di sini Allah menyebut orang yang meminta kepada Allah dengan menjadikan perantara orang-orang sudah meninggal sebagai perantara Allah menyebut mereka sebagai kazibun kafar orang yang dusta lagi sangat kafir jadi banyak sekali polis dalam Al-Quran tentang orang yang melakukan syirik apa disebut sebagai orang kafir sehingga orang yang mencap, orang yang mengkafirkan sebagai khawarij itulah mencampakkan nas-nas Al-Quran. Syabdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdullah dalam syarah asli dinil Islam dia mengatakan wawa sama ta'ala ahlal ku ahla syirki bil kufri fima la yuhsa minal ayat fala buddha min takfirihim aidan Allah taala telah mencap para pelaku syirik akbar sebagai orang kafir dalam banyak yang dalam ayat yang sangat banyak yang tidak terhitung maka mesti kita mengkafirkan mereka juga. Jadi sangat banyak. Orang yang mengingkarinya telah mencampakkan nas-nas Al-Quran. Wattaba'a mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Keluar dari ijma kaum kaum muslimin. Itu adalah uh, tentang apa? Orang yang menuduh orang yang mengkafirkan pelaku syirik apa sebagai khawarij. Jadi kita jangan apa? Jangan takut. Kalau orang ingin menjadi dai, ingin menyampaikan dakwah tauhid tapi takut terhadap tahziran, penghati-hatian atau tuduhan sesat, maka tidak akan jalan. Maka kita harus teguh di atas hal tersebut walaupun orang menyebutnya apa saja. Makanya saya uh, eh, Muhammad Ibnu Ibrahim al dalam uh, maju fatwanya juz 1 halaman 82 beliau mengatakan 84 beliau mengatakan tentang orang yang uh, tidak mau mengkafirkan pelaku syirik akbar kata beliau ya yadrusu bab hukmil murtad walam lam ala ahad wahadhi hadhihi latun amya wajah latun kubro. orang tersebut mempelajari bab hukum orang murtad dalam kitab-kitab fikih dibaca belajar bahwa nawakidul Islam dipelajari walam yutobik ala ahad tapi tidak pernah dipraktekan kepada seorang pun Wahadihi dolalatun amya Wajahalatun kubro ini adalah kesesatan yang buta dan kejahilan yang sangat besar buat apa belajar kalau tidak dipraktekan kita belajar untuk dipraktekan jadi kita menyikapi pelaku syirik akbar kita harus jelas. Kenapa? Supaya tidak jatuh dalam ayat surat Al-Anfal illa taf'aluhu jika kalian tidak melakukannya, tidak baro dari orang kafir, tidak loyal kepada orang muslim, takun fitnatun fil ardi. Akan terjadi fitnah di bumi ini wa fasadun kabir dan kerusakan yang besar. Apa bentuk kerusakan? Ketika orang tidak bisa memilah antara orang muslim dengan orang kafir, orang muslim yang bertauhid disebut ahlu bid'ah, khawarij. Sedangkan ahlu syirki dianggap sebagai orang muslim. Tentu apa muamalah akan berbeda. Karena ini khawarij akan diberikan apa? Baro layaknya kepada orang khawarij. Sedangkan pelaku syirik akbar ini adalah muslim diberikan loyalitas. Itu bahaya, itu fasadun kabir, kerusakan yang besar. Makanya uh, Syekh Muhammad Ibn Abdul uh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Ad-Durrar as ya juz 10 halaman 91 beliau menjelaskan tentang realita umat pada zaman beliau dan juga realita banyak orang pada zaman sekarang terutama orang-orang yang anti takfir muayyan terutama dari kalangan orang-orang salafi mazum atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman mereka Syekh Muhammad mengatakan anna haula'il ladzina ya'taziruna bitakfir sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan pengkafiran pelaku syirik akbar itu amal tahum jika engkau mengamati kehidupan mereka, Iza annal muwahidin a'da'uhum. Ternyata orang-orang muwahid itu musuh mereka, dimusuhi oleh mereka. Yubhidunahum mereka membencinya, wa dan merasa dongkol kepada mereka wal musyrikuna wal munafiquna hum rabbuhumul ladzina yasta'nisuna ilaihim sedangkan orang-orang musyrik pelaku-pelaku syirik dan orang-orang munafik adalah teman yang mana mereka bergaul akrab dengan mereka itu realita dengan kalau kepada togut sangat warok itu kan sangat warok pakai surut dan mawani tidak boleh. Tapi ketika mencap orang yang mengkafirkan togut tidak pakai syurut dan mawani langsung disebut khawarij. Kalau kepada togut, oh kita tidak boleh mengatakan ini kafir togut. Kenapa harus pakai syurut dan mawani? Tapi apa? Ketika mencap orang muwahid tidak pakai syurut dan mawani. Pada ucapan yang sering dinukil oleh mereka ucapan ibu Taimiyah rahimahullah bahwa takfir, tafsik dan tabdi' itu adalah hukum syar'i yang tawakuf e, penerapan kepada muayyannya, kepada syurut dan mawani. Kenapa diberlakukan kepada togut tapi tidak diberlakukan kepada orang yang disebut sebagai ahli bidah yaitu khawarij. Kenapa? Karena timbangannya berbeda wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun jadi punya dua timbangan kalau nakar dengan ke sini ke sini pakai takaran ini kalau nakarnya untuk togut pakai syurut dan mawani tapi kalau untuk mencap muwahidin tidak pakai syurut dan mawani bahkan bisa mencap bisa menetapkan banyak lontaran-lontaran langsung mencebut, simpulan. si kila benar Khawarij kan? Khawarij kila benar. Anjing-anjing neraka sudah memastikan sebulan masuk neraka. Itu tidak pakai surut dan mawani. Tapi ketika taubat sangat warok. Sangat hati-hati warok yang barit, yang dingin, yang tidak berdasar. Jadi itu realita. Sekarang coba lihat banyak orang-orang yang dari kalangan salafi mazlum dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, mereka apa? dengan muwahid orang-orang ini benci. Benci, tidak suka. Tapi kalau togut diundang akrab dengan mereka kan idza tahum. kalau bila engkau mengamati kehidupan mereka idza annal muwahhidin a'dauhum yubghidunahum wa yastasqilunahum wal musyrikuna wal munafiquna hum rabbuhum alladziina yasta'nisuna ilaihim. Muwahhid jadi musuh, dibenci, dongkol dengan mereka, orang musyrik, para tawud dan kaki tangannya orang munafik adalah teman dekat yang mana mereka bercengkrama dengan itu apa tadi illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Si Muhammad juga mengatakan di dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 10 eh, halaman 52 sampai 53 kata beliau tentang orang-orang yang kerjaannya tidak ada kerjaan, tidak ada semangat kecil membela-bela togut dan kaki tangannya. Kata beliau, "Faman jadala anhum aw ankara alaman kafarahum aw za'ama anna fi'lahum hada أو أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجه من الكفر فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق la yuqbalu khattuhu wala syahadatuhu wala yusalla khalfahu. Barang siapa berdebat melontarkan dalih-dalih untuk membela para togut itu supaya tidak dikafirkan atau orang dia mengingkari kepada yang mengkafirkannya atau dia mengklaim memang perbuatannya batil tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam maka status minimal orang semacam ini apa annahu fasikun fasik fasik i'tiqad karena menganut paham yang beda fasik i'tiqad la yuqbalu khattuhu tidak diterima tulisannya kalau dia nulis buku tidak terima bukunya wala syahadatuhu kesaksiannya wala yusallahu dan tidak boleh sholat di belakangnya karena ahlu sholat di belakang ahlu bidah itu adalah haram haram atas orang muslim kalau mendapatkan imam yang lain dia sholat di belakang ahli bid'ah jadi kalau tidak ada imam lain, masjid hanya satu, tidak ada jamaah yang mendirikan sholat lagi, kecuali jamaah tersebut, maka sholat di belakangnya dan bidahnya bagi orang tersebut. Tapi kalau mendapatkan jamaah yang lain, haram atau seorang muslim untuk sholat di belakang ahli bid'ah. Bagaimana kalau sholat di belakang ahlul kufri wasyirki di belakang orang pelaku syirik dan kekafiran? Ini apa? Ini adalah mizan timbangan yang mana kita harus jelas ketika menimbang. Jangan sampai kita mudah apa e, terirhab ya, terteror dengan pemikiran-pemikiran, dengan sematan-sematan, dengan sebutan-sebutan yang tidak ada dasarnya, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. بارك الله لي ولكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah manusia ketika e, memiliki permusuhan dengan seseorang karena urusan dunia, karena pribadi, biasanya tidak mau dekat-dekat dengan orang tersebut, bahkan enggan menyapa kalau tidak darurat. Seorang bersengketa dengan tetangganya dalam urusan duniawi. Biasanya apa? Enggak, bertemu pun enggak. Bahkan menyapa pun tidak mau. Bahkan kadang berlebihan mengucapkan salam juga tidak mau. Itu pada karena permusuhan karena duniawi. Bagaimana kalau permusuhan di atas dasar din? Sedangkan Allah telah mengatakan innal kafirina kanulakum lakum aduwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Juga firman-Nya wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Pasti apa? Permusuhan karena din itu harus ditekankan. Kenapa kalau untuk hak pribadi kita kita ingin menunaikannya karena marah urusan duniawi kita mengambil hak kita walaupun kadang berlebihan. Kenapa hak Allah berkaitan dengan din ini yaitu permusuhan terhadap orang kafir. Sebagian kaum muslimin apa menelantarkan hal tersebut. Itu kenapa? Karena apa? Karena e, kekurangan rasa wairah ya terhadap dinullah. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin benci dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk permusuhan. Kita ketika mau menakar e, hal tersebut takar coba dengan urusan dunia. Bagaimana kita kalau berseteru dengan orang yang dekat dengan kita karena urusan dunia? itu saja apa kita malas apa untuk apa senyum-senyum untuk apa bercengkrama apa gerangan kalau bercengkrama dengan musuh Allah Subhanahu wa taala yang menzalimi siapa yang menzalimi diri kita menzalimi anak istri kita yang menzalimi kaum muslimin kita semua dizalimi anak istri kita lebih menderita kenapa mereka lebih menderita daripada kita. Apakah layak kita bercengkrama dengan orang-orang yang telah menzalimi diri kita, telah membuat anak istri kita terlantar? Itu tentu bukan orang yang orang yang eh, setia kepada dirinya, kepada anak istrinya. Jadi kita ketika ingin menimbang bagaimana permusuhan tersebut takar dengan urusan dunia dan bandingkan dengan urusan agama dengan apa? Mimba di awla secara lebih lebih utama. Jangan sampai kita ketika menimbang orang itu, menilai orang itu mau menilainya orang yang jauh saja. Mau menilai orang yang jauh Ketika kita membaca tulisan-tulisan dalam internet, berita-berita dalam internet telah terbunuh sekian orang apa tentara murtad gitu kan. Tentara murtad di Afghanistan, di Irak, di Yaman, di Somalia. Tapi ketika tentara yang di sini atau polisi di sini tidak dianggap murtad. Jadi kalau yang di sana di belahan dunia sana para sama-sama ngaku muslim juga disebut antara murtad. Tapi yang di sini kenapa tidak disebut murtad perbuatannya juga sama. Aku farukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fil zubur? Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik daripada orang-orang kafir itu? Apakah ataukah kalian memiliki keterbebasan dalam az-zubur dalam Alkitab? Jadi kadang Orang kalau menilai yang jauh dia berani. Tapi kalau yang menilai di depan mata, orangnya ada, dia tidak berani. Makanya Allah mengatakan, "Aku farukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizubur?" Apakah orang-orang kafir yang di sana lebih baik daripada orang kafir yang di sini pada perbuatannya sama? Atau kayak orang ada jaminan dari Allah kalau melakukan kekafiran di sini bukan kekafiran tapi melakukan kekafiran di sana adalah kekafiran dan orangnya dikafirkan? Tentu hukum Allah bukan seperti itu. Makanya apa? Justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Islam itu supaya diterapkan dalam kehidupan kita kita yakini, kita terapkan konsekuensi-konsekuensi yang kaitan dengan kewajiban semampu kita.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 أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم رحمة وارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم فإنهم من أنصار دينك يا رب العالمين اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وبسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة